Yang merasa sudah pakai hijab Tapi hijabnya masih hijab konvensional nah, Ini Alhamdulillah tak ada Dari ujung ke ujung hijabnya syar'i semua Itu tak berhijab Oh laki-laki Kamu <laughs> sangkut Dek lampu kau silau ah, Mohon maaf Pak Buya Hamka Amba penggemar favorit Buya Hamka Waktu Buya Hamka sedang ceramah Datanglah perempuan pakai kutek, pakai rambut wig, pakai baju. Buya Hamka ceramah. Buya Hamka tidak ada menyebut, hei penghuni neraka, hei penghuni neraka jahanam. Tidak. Buya Hamka terus menyampaikan tafsir. Selesai pengajian datang si perempuan. Buya, ya, saya sudah ikut ngaji. Tapi saya belum bisa pakai ini, pakai ini. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Indah kata-kata Buya Hamka. Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Jadi kalau masih ada perempuan yang tebal-tebal dari jauh putih bukan main, rupanya bedak keli 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Berarti kalau datangnya bertanya, Ustaz, boleh saya pakai makeup nih Pak Ustaz? Nanti kalau imanmu menebal, makeupmu menipis. Indah kata-kata Buya Hamka. Selama masih menutup aurat, dia saudara kita. Kalau dia tak menutup aurat, sampaikan dengan kata-kata baik yang lembut. Sekarang Adona nyojil jilbab pasrah tapi tak rela. Hmm. Ujuangnya warna kuning. Ditanya oleh anak, "Mak, mak, mak, mak, yo, de apa ibu tu kuning ujung? Kancing kudo." Maka janganlah ha, keluar pula rambut ambu. Tutuplah aurat. Kini ada pula jilbab namanya jilbab sakaratul maut. Jadi kain kau panjang 2 meter, ah dililitkan ke ate, lilit ke ate, lilit ke ate, lilit terakhir ke situ. Pai undangan makan. Inyo mancaliak lauk tu pun tak dapat katanya mati kan tapi alhamdulillah dari ujung ke ujung jilbabnya lah elok lah syar'i alhamdulillah di dalam masaji tapi di luar masaji awak masih banyak lagi toko-toko roti toko roti mall plaza yang tidak memakai syar'i ini bisa diatasi tidak mungkin Ustadz Somad masuk ke mall assalamualaikum warahmatullahi Wahai para penjaga mall yang masih pakai rok pendek Bercelana panjanglah kalian Datang security Pak, bapak udah gila ya? Maka iko bisa diselesaikan dengan apa? Namanya Minangkabau bersyariah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung adat syara syarak syarak bersandi kitabullah Allah Akbar perusahaan apapun namanya kalau masuk bumi Minangkabau harus bersyariah maka memakai baju kurung baju menutup aurat berjilbab maka inilah yang dipakai dengan kekuasaan, dengan kekuatan politik, dengan jamai ramainya jamaah di masjid. Maka insya Allah suara-suara miring akan kalah. Kenapa? Karena dalam dunia demokrasi one man one vote, satu orang satu suara, one man one choice, satu orang satu suara, satu orang satu pilihan. Suara terbanyak suara Tuhan. Suara terbanyak bisa jadi suara Tuhan dalam dunia demokrasi yang mengajak sholat cek orang. حي على الصلاة yang mengajak nonton bola sembilan orang sianan suara Tuhan nan surang apa nan sembilan nan sembilan orang hayya salah cek orang ayo nonton bola sembilan orang maka jangan heran bola nan menang Kenapa? Karena dalam dunia demokrasi yang terbanyak itulah yang menang. Oleh sebab itu, buatlah sebanyak-banyaknya orang mengaji, buat majelis halaqah-halaqah ilmu, buat kelompok-kelompok remaja masjid. Sudah ada masjid tazkirah. Majelis tazkirah. Datang ke Ustadz Jel. Ustaz, ba'a acara membuat kajian ika. Kami ingin membuat pulau cabang tazkirah di Payakumbuh, pajab, paja, eh, cabang tazkirah di Pasaman, cabang tazkirah di Pariaman, cabang tazkirah di Bukit Tinggi sehingga akan banyak franchise-franchise cabang-cabang ilmu, bukan hanya franchise rumah makan, bukan hanya franchise ayam penyet, tapi juga franchise kebaikan. Inilah yang disebut mansanna fil Islam, sunnatan hasanatan. Nampaknya belum penuh. Penuh kan? Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.